الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah kitab Tauhid Lil Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah pada bab ke-22 mualif menyebutkan majaa anna ba'dha hadhihi ummah ya'budul awthan bab penjelasan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa sebagian umat ini akan menyembah beribadah kepada selain Allah. Bab ini sengaja dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk membantah hujjah atau bukan hujjah, syubhat mereka yang mengatakan bahwa kemusyrikan syirik billah tidak mungkin dan tidak akan terjadi di umat ini. Umat ini nggak akan terjerumus dalam syirik kepada Allah Syirik itu hanya ada di masa jahiliyah dulu. Adapun umat ini nggak mungkin dan tidak akan melakukan kemusyrikan. Tentunya syubhat ini berangkat dari syubhat lain, munculnya tumbuh dari syubhat lain yang kental pada mereka di mana syubhat ini mengatakan penyembahan atau doa meminta-minta, nazar menyembelih, ibadah di kuburan-kuburan orang saleh bukan termasuk syirik. Itu bukan syirik kata mereka itu bentuk cinta dan pengagungan kepada para wali orang saleh. ini syubhat syirik itu menurut mereka kalau orang nyembah-nyembah ke patung berhala sujud-sujud minta menuhankan itu syirik dan hanya itu menurut mereka Adapun yang di kuburan menyembelih, doa minta-minta, nazar itu bukan syirik. Karena ini kuburan orang soleh. Dari subhat ini muncul anak, lahir anak subhat lain ini. Dengan demikian, karena itu bukan syirik, umat ini nggak mungkin melakukan kemusyrikan. nggak ada syirik di umat ini. Nah, Mu'alif Al-Imam Muhammad rahimahullahu taala membawakan bab ini untuk membantah meluluh lantakkan syubhat-syubhat semua ini. Mereka juga punya pegangan dalam tanda kutip ya namanya syubhat dia comot ayat atau hadis yang dia kira mendukung membenarkan syubhatnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau kabarkan inna syaitan qad ya'isa atau ayisa an yu'bada fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum Syaitan sudah putus asa, yaks, pesimis. Untuk dirinya disembah, diibadai di Jaziratul Arab. Nggak mungkin. Tetapi yang syaitan terus ambisi untuk mengadu domba, memprovokasi permusuhan dan kebencian di antara mereka. Al-Hadith. Berarti, kata mereka, gak mungkin kan syaitan disembah. Berarti gak mungkin ada kemusyrikan di umat ini. Karena syaitan sampai putus asa, pesimis, nggak mungkin lagi dia disembah selain Allah. Menjawab subhat mereka ini, para ulama jelaskan, benar apa yang Rasulullah sabdakan. Syaitan ya Isa. Putus asa, pesimis untuk disembah. Hal itu ketika <clears throat> syaitan melihat banyaknya kemenangan demi kemenangan bagi kaum muslimin dalam peperangan-peperangan yang dilalui Rasul dan para sahabatnya. Menang di sana, menang di sini. Dampak dari itu banyak yang masuk Islam, banyak yang beriman berbondong-bondong. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Meninggalkan kekufuran mereka, meninggalkan kemusyrikan mereka. Melihat itu saat itu syaitan pesimis sudah putus asa Wah, nggak mungkin ada lagi kemusyrikan. Nggak mungkin dia disembah selain Allah. Itu dugaan syaitan atau kesimpulan syaitan ketika melihat banyaknya kemenangan masuknya banyak umat ke Islam Syaitan menduga dengan itu menyimpulkan nggak mungkin ada lagi penyembahan kepada selain Allah. Tetapi faktanya dan kenyataannya tidak sama dengan dugaan syaitan dengan kesimpulan syaitan. Justru apa yang terjadi di umat ini bertolak belakang dengan dugaan syaitan justru terjadi dan marak kemusyrikan di sana sini. Tidak seperti yang diduga oleh syaitan. Dengan demikian, yang Rasulullah SAW kabarkan di dalam hadis "Asyaitan ya Isa an yu'bad fi jaziratil Arab Syaiton putus asa, pesimis. Yang Rasul kabarkan ini tentang sesuatu yang terjadi pada diri Syaiton, Sesuatu yang diduga oleh Syaiton dalam dirinya. Syaiton tadi menduga, mengira dengan banyaknya orang masuk Islam, banyaknya kemenangan muslimin, nggak mungkin lagi dia bisa menyeret orang kepada kemusyrikan. Tetapi seperti tadi, kenyataannya tidak seperti yang diduga oleh syaitan. Sehingga hadis bukan berarti bukan berarti berita dari Rasulullah SAW bahwa selamanya setan nggak mungkin disembah sudah. Sudah. Dia pesimis, putus asa, nggak mungkin ada lagi kemusyrikan. Rasul kabarkan demikian. Bukan. Bukan begitu makna hadis. Tetapi hadis sebatas pengabaran Rasulullah tentang apa yang ada pada diri syaitan. Walaupun pada kenyataannya justru berbeda dengan dugaan syaitan tersebut. Majaa anna ba'dha hadhihi al-umma ya'budul awthan. بعض هذه الأمة sebagian di umat ini berarti tidak semuanya tidak mungkin kalau semua umat an bakrati abihim tanpa terkecuali tanpa tersisa semua umat ini musyrik kepada Allah menyembah kepada selainnya. Itu tidak mungkin. Makanya yang disebutkan beliau pula ba'dho. Sebagian naam di umat ini ada yang ibadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengabarkan la tazalu ta'ifatun min ummati al-hadis akan tetap tetap ada, selalu ada. La tazal. Sekelompok di umat ini yang alal haq. Maka nggak mungkin kalau semuanya. Sebagian naam. Sebagiannya demikian beribadah menyembah kepada selain Allah. Al-Authan Jamak dari wathan Segala yang disembah selain Allah Namanya wathan segala yang diibadai selain Allah disebut wathan jamaknya authan Maka bab ini nanti akan lebih jelas dari ketika masuk pada ayat-ayat dan hadis yang disebutkan. Bab ini pula tamparan kuat kepada kaum hizbiyin dan ahlul bid'ah yang menggampang-gampangkan perkara syirik di mana mereka katakan seperti tadi subhatnya umat ini nggak mungkin jatuh dalam kemusyrikan, nggak ada dari umat ini syirik. Tetapi umat ini menghadapi problem yang jauh lebih besar. Jangan kamu kira kemusyrikan itu problem terbesar dan segala-galanya. Ada yang lebih besar yang dihadapi di umat ini. Yaitu kekufuran atau kemusyrikan dalam bab siasa hukum dalam bab hukum dalam hal politik kata mereka. Hanya kalau bahasa yang sering mereka gunakan untuk mencela atau membantah ulama-ulama kita, masyaikh sunnah, mereka katakan antum tuharibuna al-kubur atau ahlal kubur. kalian hanya memerangi atau memfokuskan dakwah kalian pada kuburan atau penyembah-penyembah kubur. Perkara kuno kata mereka, klasik dakwah yang semacam ini. Amma nahnu fanuharib ashabal qusur kalau kita yang kita perangi dakwah kita itu kepada yang tinggal di dalam istana sana, maksudnya para penguasa, pemerintah. Syirkul kusur, koser, kemusyrikan dari istana sana, maksudnya dalam masalah hakimia, kepemimpinan, hukum, politik. Gitu dan di situ dia berputar-putar terus itu yang dibahas. Padahal syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah ibadah kepada selain Allah termasuk ibadatul kubur itu mereka sepelekan, mereka anggap kuno itu nggak ada. Itu dulu ya zaman jahiliyah, zaman onta. masakin yang katanya orang-orang intelektual dan mengerti kondisi umatnya justru fakta yang ada di umat itu apa dia nggak paham nggak ngerti bagaimana seorang dokter itu bisa menyembuhkan pasien tentunya dengan resep obat yang tepat. Ya, harus tepat. Pilihan obatnya supaya cepat sembuh. Kamu minum obat ini dan itu. Bagaimana obatnya bisa tepat diberikan mendiagnosa penyakitnya nggak bisa dokternya. Bisa menyembuhkan pasiennya. Bagaimana ngasih obat tepat? Bagaimana resepnya bisa berguna? Diagnosa penyakitnya salah. Orang jantungan atau mungkin darah tinggi atau ini dia pikir ini perutnya yang sakit misalnya. Ya nggak tepat. Apa yang ada di umat ini, apa yang di terjadi di umat ini syirkun akbar, ibadah kepada selain Allah doa, istighatha, meminta-minta kepada selain Allah, nadar, sesembelihan. Dia nggak faham dia nggak ngerti. Dan bagaimana mau mengerti tauhid saja nggak pernah dia pelajari. Jauh dari kitab-kitab para a'immah, kita para ulama. Itu yang disebutkan kaifa tabibu yudawi wa tabibu maridhu bagaimana dokter itu mau menyembuhkan pasiennya dokternya sendiri kesakitan sedang sakit kamu bisa percaya nggak mungkin kamu jauh-jauh datang bawa anakmu atau siapa orang tuamu misalnya ngantar ke dokter fulan. Anakmu sakit apa gitu. Orang tua misalnya stroke, nasallallahu alafiyah misalnya. Kamu datangi sementara si dokternya dalam keadaan stroke. Mulutnya perot, tangannya begini. Bagaimana kamu berharap dia mau ngobatin dirinya sendiri stroke? nggak ngerti. Nasallallahu alaihi wasallam insyaallah ayat dan hadis dalam bab akan kita masuki pada pertemuan depan. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi alamin.